Sebuah sunnatullah ketetapan Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya yang tidak mungkin terelakkan. Siapa saja. Baik dia kafir ataukah dia muslim. Dia orang yang saleh ataukah orang yang fasik di atas sunnah ataukah di atas penyimpangan laki-laki ataukah wanita tua ataukah muda rakyat ataukah pejabat kaya ataukah miskin semuanya pasti akan mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam banyak ayat. Di antaranya ialah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين dan sungguh-sungguh Dalam ayat ini, dalam lafaz ini ada dua penekanan. Yang pertama nun taukid, yang kedua lam taukid. Wala nabluwannakum. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan bala ujian kepada kalian. disebutkan dalam bentuk fi'il mubarak Pertanda bala ini bersifat istimrar, terus menerus. Tidak menyebutkan dengan bahasa fi'il madhi yang menggambarkan telah berlalu. Menggunakan fi'il mudhari yang menjelaskan bahwasanya bala ini istimrar sifatnya, terus menerus. Sehingga maknanya adalah sungguh-sungguh kami akan selalu memberikan balak kepada kalian. Lalu Allah menyebutkan di sini bentuk-bentuk ujiannya, bentuk-bentuk balaknya. Yang pertama ialah min minal khauf dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Sebab kalau diberi ujian rasa takut yang begitu banyak, lahalakan nas. Niscaya umat manusia semua akan binasa dengan ketakutan tadi. Diuji dengan sedikit rasa takut. Rasa takut kepada musuh-musuhnya. Dan yang kedua walju diuji dengan kelaparan. Yang ketiga wanaksin minal amwal kekurangan harta benda. Yang keempat wal anfus, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal, ada yang wafat. Dan yang kelima wasamarat dan kekurangan-kekurangan buah-buahan. Kita perhatikan bentuk dan macam ujiannya sangat menyeluruh. Meliputi semua aspek kehidupan seorang insan dia diuji di situ. Terkait dengan keamanannya diuji dengan rasa takut. Terkait dengan masalah makan dan minumnya diuji dengan kelaparan. Terkait dengan harta benda diuji dengan kekurangan-kekurangan harta benda. Terkait dengan nyawa diuji dengan kematian-kematian. Terkait dengan uh, cocok tanam atau kebun-kebunnya diuji dengan gagal panen, kekurangan-kekurangan buah-buahan, meliputi semua aspek kehidupannya. Wabashir sabirin dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan barakallahu fikum bahwasanya umat manusia siapapun orangnya pasti dalam kehidupannya akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu terkhusus untuk kaum muslimin Orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang telah mengikrarkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan ujian khusus. Ujian keimanan. <clears throat> Ujian kejujuran iman diuji dengan beragam fitnah-fitnah untuk diketahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa pula di antara mereka yang dusta keimanannya. Disebutkan di Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia itu menduga mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna kami beriman wahum la yuftanun lalu mereka tidak diberi fitnah dan diuji dengan beragam fitnah. Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la al kadzibin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan fitnah-fitnah. Maka sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya dan sungguh-sungguh Allah mengetahui orang yang dusta keimanannya. Maka yang muslim yang mukmin mendapatkan ujian-ujian yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Diuji dengan al-fitan. Beragam fitnah. Beragam fitnah. Ujian keimanan, ujian kejujuran iman untuk tamhis fungsinya sebagai penyaringan untuk menyaring orang-orang beriman tadi siapa yang sadiq fi imanih yang jujur keimanannya siapa pula yang kadhib fi imanih yang dusta keimanannya Dikarenakan masing-masing kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan fitnah. Pasti akan merasakannya. Maka akan sangat penting barakallahu fikum. Kita sebagai umat Islam secara khusus mengkaji, mempelajari tentang seluk beluk makna fitnah dan ujian dengan tujuan supaya kita bisa memahaminya, kita bisa mengerti maknanya, dan berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri daripadanya. Dan bisa bersikap dengan sikap yang tepat ketika ujian melanda, ketika fitnah menerjang, dan bisa sabat wastiqamah bisa tegar, teguh dan istiqamah kala api fitnah semakin berkobar, kala api ujian semakin menyala-nyala. Mengkaji sebuah fitnah bukan untuk jadi tukang fitnah, tapi dalam rangka untuk mewaspadai fitnah tersebut dan dalam rangka untuk bisa selamat daripadanya. Kalau kita melihat mencermati ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kalimat fitnah Lalu kita melihat dan mencermati, menelaah tafsir-tafsir para ulama kita maka kita akan bisa mendapati dan mengambil kesimpulan bahwasanya kalimat fitnah memiliki ragam makna yang cukup banyak. Yang dari sana kita bisa mengambil kesimpulan tentang makna fitnah. Dari sekian banyak yang ada, ayat-ayat yang ada. Kita bisa mengambil beberapa makna fitnah. Yang pertama ialah al-fitnah dimaknakan dengan al-bala. Fitnah dimaknakan dengan bala. Ujian-ujian. Cobaan-cobaan Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-102. Tentang dua malaikat Harut wa Marut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur dan tidaklah mereka berdua mengajarkan ilmu itu kepada seseorang pun hingga mereka berdua menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur sesungguhnya kami ini adalah fitnah maka kamu wahai Bani Adam jangan kufur. Kalimat innama nahnu fitnah ay innama nahnu balaun li Bani Adam fala takfur bi rabbik. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, yakni kami adalah sebagai ujian, sebagai cobaan bagi Bani Adam. Maka kamu wahai anak Adam jangan kufur kepada Rabbmu. Fitnah dimanakan dengan bala. Demikian dalam tafsir Tabari rahimahullah. Mana yang kedua? Al-fitnah dimaknakan dengan al kufur syirik. Kekufuran dan kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim juga di Al-Baqarah. Ayat yang ke-191. Allah menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan al-fitnah di sini dalam tafsir At-Tabari disebutkan ai asyirk wal kufur kesyirikan dan kekufuran sehingga maknanya adalah syirkuhum billahi ta'ala wa kufruhum bihi a'zamu jurman wa asyaddu minal qatl kesyirikan mereka kepada Allah kekufuran mereka kepada Allah itu lebih besar dosanya dan lebih kejam daripada pembunuhan. yakni pembunuhan yang mereka celak, tindakan pembunuhan yang dilakukan sebagian muslimin di bulan haram ketika itu. Syiriknya mereka lebih kejam. Kufurnya mereka lebih besar dosanya dibandingkan dengan pembunuhan di bulan-bulan haram. Fitnah dimanakan dengan kufur wasyirik. Ada lagi mana yang ketiga? Fitnah dimaknakan dengan al-idlal. Upaya penyesatan umat. Idlal, upaya penyesatan umat. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ketujuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah. Allah menyatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas ibtigha al fitnah dalam rangka untuk mencari fitnah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al fitnah di sini ialah al idlal li asba'ihim mereka mengikuti yang mutasyabihat ayat yang belum jelas dalam rangka untuk menyesatkan para pengikut mereka. Mencari fitnah, ini mereka mencari upaya untuk menyesatkan para pengikut mereka. Al-idlal li asba'ihim ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bil Qur'an. Upaya menyesatkan para pengikut mereka, mengesankan kepada mereka bahwasanya ahlul bid'ah itu berhujjah dengan Quran untuk membela bid'ahnya. Wa huwa hujjatun alaihim la lahum. Padahal Al-Quranul Karim itu hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang mendukung bid'ahnya mereka. Al-fitnah dimaknakan dengan al-idlal, penyesatan umat. Maka tindakan-tindakan sebagian pihak yang mengkampanyekan fitnah mengkampanyekan penyimpangan-penyimpangan, itu namanya mengkampanyekan fitnah. Tindakan dia menebarkan kesesatan, menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menyebarkan doktrin yang menyesatkan. Dikatakan dia menyebarkan fitnah, upaya penyesatan umat. Ada lagi mana yang keempat? Al-fitnah dimaknakan ad kesesatan. Tadi kan iblal upaya menyesatkan orang lain. Adapun yang keempat ini al fitnah dimanakan abdalalah kesesatan. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Maidah ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa saja yang Allah kehendaki fitnah dia, maka engkau wahai Nabi tidak akan mampu, tidak akan memiliki sedikit pun dari Allah untuk membantu dia. Kata-kata fitnatahu Dikatakan Al-Tabari dalam tafsirnya, makna fitnah fi hadal mawbi ad-dalalatu an qasdis sabil. Makna fitnah pada ayat ini ialah ad-dalalatu an qasdis sabil, kesesatan dari jalan yang lurus. Sehingga maknanya siapa saja yang Allah kehendaki kesesatannya menjadi orang yang sesat dari jalan yang lurus, maka engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki kemampuan dari Allah sedikit pun untuk menyelamatkan dia dari penyimpangan-penyimpangan tadi, dari dalalahnya tadi. Yang Allah sesatkan tidak ada siapapun yang sanggup untuk memberi hidayah kepadanya. Fitnah dimanakan dengan bolalah. Ada lagi makna yang lain. Al-fitnah dimaknakan dengan azab. Fitnah dimaknakan dengan yang namanya azab. Disebutkan dalam al quran al Karim. Di dalam surat Al-Anfal. Ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Waspadailah oleh kalian. Takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian-kalian dari kalangan kalian secara khusus Takutlah sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kalian. Al-fitnah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan al-azab. Demikian dalam tafsir tabari Kata Ibnu Abbas, "Amara Allahul mu'minin illa yuqirrul munkar baina adhurihim fayaummahumullahu bil azab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin kalau mereka tidak kalau mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah mereka mereka membiarkan mengikrarkan kemungkaran di tengah-tengah mereka maka Allah akan ratakan mereka dengan azab. Ratakan mereka dengan fitnah, yakni dengan azab. Fitnah dimanakan dengan azab. Hendaklah kamu mewaspadai sebuah fitnah, sebuah azab dari Allah Azza wa Jal yang tidak hanya menimpa orang-orang yang boleh saja, yang terkena azab semua pihak yang di sana. Al-fitnah juga dimaknakan dengan al ism dosa. Ha? Dimaknakan dengan al ism dimaknakan dengan dosa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat At-Taubah 49. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kaum munafikin ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني على في fitnati سقطوا dan di antara kaum munafikin ada yang mengatakan idzanli izinkan aku untuk tidak berjihad wala taftini. pada lafaz ini wala taftini fitnah dibandingkan dengan bala jangan kau uji aku dengan jihad jangan engkau coba aku dengan jihad ini kaum munafikin alasan tidak ikut jihad. Allah mengatakan ala fil fitnati sakatu. Ketahuilah mereka justru jatuh dalam fitnah. Kata-kata yang kedua ini, al fitnah yang kedua ay al ithm. Ala fil fitnati sakatu ay ala fil ithmi sakatu. Ketahuilah mereka justru jatuh dalam dosa dalam fitnah, dalam dosa. Yakni dengan mereka tidak ikut berjihad bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka terjatuh dalam fitnah, dalam dosa. Tidak mau jihad karena khawatir kena fitnah, justru terkena fitnah, yakni kena dosa ketika mereka tidak berjihad bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi makna yang lain. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Yang berapa ya Pak? Nah, gitu ya Pak. Hah? Tujuh. InsyaAllah. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Ankabut ayat ke-10. Al-Ankabut ayat ke-10. Allah menyatakan tentang orang-orang yang tercela. Faida udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ini petikan ayatnya. Maka ketika dia diganggu, disakiti di jalan Allah, ternyata ja'ala fitnatan nasi azabillah orang tadi menjadikan fitnahnya manusia itu seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pengertian fitnatan nas ay adzan nas. Adzan nas. Demikian disebutkan dalam At-Tabari. Mereka, mereka menjadikan atau dia menjadikan gangguan-gangguan, rintangan-rintangan dari orang lain itu seperti azabnya Allah. Kata Tabari, yaj'alu idza'an nasi lahu fid dunya ka'adzabillahi ta'ala fil akhirah hatta yartadda an imani. Orang ini begitu tercela ya, ikhwan. Ketika diganggu, dikasih rintangan-rintangan, dikasih cobaan-cobaan dalam menelusuri jalannya Allah Azza wa Jalla, ternyata dia menjadikan gangguan-gangguan orang lain itu di dunia ini seperti azab Allah di akhirat nanti. Maka dia pun tidak sanggup enggak sanggup menjalaninya. Akhirnya dia pun murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya dikarenakan gangguan, enggak sanggup menghadapi gangguan-gangguan orang lain di dunia ini. Fallahul musta'an. Al fitnah al adha. Fitnatun nas ay adhan nas. Fitnahnya orang lain, yakni gangguan-gangguan orang lain yang mengganggu kita, yang menyakiti kita, yang merintangi kita, namanya fitnah. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Ada pula barakallahu fikum al-fitnah dimaknakan dengan an-nifaq. Kemunafikan. Al-fitnah dimaknakan dengan kemunafikan. An-nifaq. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hadid ayat yang ke-14. Pada petikan ayat walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum Wa gharratkumul amani. Ini celaan bagi mereka-mereka yang munafik. Allah mengatakan walakinnakum fatantum anfusakum tetapi kalianlah yang menfitnah diri diri kalian sendiri watarabbastum kamu menanti-nanti waktu yang tepat untuk mengelak wartabtum Akhirnya kamu jadi orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. amani dan kamu ditipu oleh angan-angan kamu sendiri. Celaan. Pada kalimat fatantum anfusakum disebutkan dalam tafsirnya di tafsir Tabari innahum fatanu anfusahum binifaqihim. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat di atas mereka menfitnah diri-diri mereka sendiri dengan kemunafikan mereka. Dengan kemunafikan mereka. Fastahaqqul iqab ala dzalika maka mereka pun berhak mendapatkan hukuman atas kemunafikan mereka tadi hukumannya dalam bentuk biitfa'in nuri anhum dengan memadamkan cahaya iman dari mereka. Maka fitnah dimaknakan dengan nifak. Wah kata Evan, kalau kita melihat uh, lafat nifak yang tersebut dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati sejumlah makna yang begitu banyak dari kata-kata fitnah tadi. Dari Barakalafikum apa yang diuraikan uh, di atas, maka kata-kata fitnah itu sangat umum. Fitnah dimaknakan dengan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal. Bala, waktibar, wamtihan. Fitnah dimaknakan sebagai ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Yang ini umum. Terkadang ujian dalam bentuk kebaikan. Kebaikan dalam pandangan manusia. Terkadang Ujian dalam bentuk kejelekan-kejelekan. Kejelekan dalam pandangan manusia. Diuji dengan khair. Juga diuji dengan yang namanya asyar. Diuji dengan khair. Dan juga diuji dengan yang namanya asyar. Barakallahu fikum. Umum sifatnya ya, ikhwan. Umum sifatnya. Yang namanya bala. Terkadang balaun bil khair Terkadang balaun bishar. Ujian-ujian, cobaan-cobaan dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anbiya 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Maka kami akan menguji kalian, memberikan balak kepada kalian dengan syar, dengan perkara yang jelek dalam pandangan kalian, sakit, rezeki yang sempit, dan segala macamnya. Wal khair, diuji dengan kebaikan-kebaikan dalam pandangan kalian, kesehatan, kehidupan yang lapang dan segala macamnya. Ini fitnatan sebagai fitnah, sebagai ikhtibar, sebagai imtihan dari Allah Azza wa wa ilayna turja'un dan kepada kamilah kamu akan kembali. Maka fitnah terkadang dimanakan dengan balak. Yang namanya ujian, ujian baik, ujian buruk. Diuji dengan kejelekan supaya dia bersabar. Diuji dengan kebaikan supaya dia bersyukur. Bersyukur. Terkadang para kelasikum fitnah dimaknakan dengan gangguannya orang lain. Al-adha. Orang-orang yang mengganggu kita. Menyakiti kita. Bahasanya menfitnah kita. Kita diganggu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan miring yang dusta. Nah, diganggu dengan tudingan sebagai teroris, sebagai radikalis, sebagai Islam yang menyimpang atau semisalnya. Itu maknanya mereka menfitnah kita dengan tudingan tadi. Ada pula yang dalam bentuk teror, ada pula dengan bentuk fisik, ada pula dalam bentuk cemoohan-cemoohan, celaan-celaan, makian, hinaan, pelecehan, dan segala macamnya. Upaya untuk menyakiti orang lain itu namanya menfitnah. Mereka menfitnah kita, begitu. Mereka menfitnah kita dengan gangguan-gangguan mereka tadi. Hah? Orang yang terganggu namanya terfitnah. Kami sedang difitnah. yakni sedang diganggu sama orang lain, disakiti sama orang lain, dibolimi sama orang lain, entah dengan ucapannya atau perbuatannya atau tindakannya atau yang lain-lainnya mengganggu kita semuanya. Kita difitnah, mereka tukang fitnah. Barakallahu fikum. Namun seringkali seringkalinya barakallahu fikum kalimat fitnah ini digunakan untuk perkara-perkara yang salah. Dosa dikatakan fitnah. Kemunafikan dikatakan fitnah. Kesyirikan dikatakan fitnah kekufuran, dikatakan fitnah. Bolehlah semua bentuk kesesatan, dikatakan fitnah. Tindakan menyesatkan umat, iblal, dikatakan fitnah. Yang ini fitnah dengan konotasi yang pasti jelek. Ini fitnah. Ini, ini kejelekan. Ini kejelekan. Entah itu dosa, atau kemunafikan, atau penyimpangan, atau kesyirikan, atau kufuran. Ini fitnah. Muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat. Ideologi-ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan umat. Dikatakan, ini fitnah. Ini fitnah. Gitu. Awas, bahaya fitnah. Ini bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakulahikum. Ada gerakan-gerakan mengkampanyekan kekufuran. Ya, pihak misionaris menebarkan kekufurannya. Para obatul kubur, penyembah kuburan menyebarkan uh, eh, kesirikan-kesirikannya. Kita mengatakan, awas, fitnah itu. Ini awas itu kekufuran, ini kesirikan. Sebagian pihak yang menebarkan afham, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita mengatakan, mereka adalah ahlul fitnah. Yang mereka bawa adalah fitnah. yakni membawa penyimpangan dalam berpikir membawa ideologi yang ku oh, yang yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Dikatakan ini fitnah, maka kata ahlul fitnah begitu. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ada pula pihak-pihak yang kemudian taklim memberikan uh, pengajaran taklim, mengadakan halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis taklim, tetapi isinya itu mendebar syubhat. Yang ini menebarkan syubhatnya kuburiyah, yang ini menebarkan syubhatnya sufiyah, yang ini menebarkan syubhatnya ikhwanul muslimin, yang ini menebarkan syubhat tamyi', melembekkan prinsip, yang ini menebarkan syubhat uh, yang terlalu preman dalam perkara dakwah, yang ini macam-macam yang mereka sampaikan. Dikatakan itu majelis fitnah. yakni majelis yang di dalamnya berisi iblal upaya penyesatan umat dengan menebarkan beragam syubhat-syubhat yang ada. Difahami saya? Barakallahu fikum. Sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin atau non muslim kumpul-kumpul kemudian pada ngelim kabeh. Ngerti ngelim ya? Ngerti ngelim ora? Hah? Jangan dulu ya. Ngelim itu mabuk. Mabuk menggunakan lem tolim lim lah. Kan? Lim lim. Ya lim. Siap tahu tahu teler kabeh. Atau kalau ini majelis fitnah. Ini majelis yang di situ para pelakunya melakukan perbuatan dosa. al ala fil fitnati saqatu. Mereka semua jatuh dalam fitnah. Iya, dalam dalam perkara dosa. Nah, ada lagi yang uh, eh, malam -malam. ngapain? Ya dengan berbagai macam kemungkarannya, kemaksiatannya, mau dikasih nama kafe, mau dikasih, dikasih nama pub, mau dikasih nama ha, klub atau yang macam-macamnya lah. Di dalamnya banyak kemungkarannya, ada musiknya, ada minum homernya, ada perempuannya dan segala macamnya. Anda berkatakan ini tempat fitnah. Jadi ya, tempat maksiat, tempat dosa. Amin. Barakallahu fikum. Ada yang kemudian memposting bikin postingan, ternyata postingannya postingan subhat. Anda mengatakan ini postingan fitnah, menebar fitnah. Ya ini postingan menebar syubhat, syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. bahagia Paham ini? Ini semua diambil dari kata-kata fitnah tadi. Umumnya fitnah dimanakan ke arah sini. kelas fikum. Tetapi ketika diadakan sebuah majelis sebuah halaqah ilmu yang di dalamnya dibongkar, dibantah, dijabarkan penyimpangan-penyimpangan seseorang, penyimpangan-penyimpangan sebuah kelompok, penyimpangan-penyimpangan sebuah paham. Dibantah dengan ilmiah, ayat, hadis, terangan para ulama, dibongkar semua yang ada itu. Maka jangan dikatakan ini majelis fitnah. Salah. Ini adalah majelis ilmu yang membongkar fitnah. Paham ya? Jangan dikatakan oh, majlis fitnah itu. Dia bukan fitnah yang disampaikan al haq Yang disampaikan itu ayat, wa hadis, fatwanya para ulama, keterangan para ulama, cuman isinya membongkar sebuah penyimpangan. Itu namanya bukan majelis fitnah, tetapi majelis yang di situ dijabarkan tentang penyimpangan-penyimpangan sebuah fitnah. Namanya majelis ilmu membongkar fitnah. Yang kita yang mana ini? Ya penyimpangan tadi. Pemahaman tadi itu yang fitnah. Majelisnya membongkar fitnah tadi. Penting disampaikan karena sebagian mereka dari kalangan hizbiyun ah, ketika mendapati harus sunnah wal jamaah salafiyin membuat daurah-daurah temanya tema-tema yang agak sedikit membara begitu Nah, tema-tema manhajiyah ah, membongkar kedok hajuriyin membongkar kedok uh, syiah atau membongkar uh, eh, subhat uh, eh, tamyi dan segala macamnya mereka hanya keluar-keluar kepanasan mau tuh oh jangan hadir majlis fitnah itu majlis fitnah itu yang dibicarakan adalah fitnah itu wah ini orang gagal paham tentang mana fitnah atau paham yang gagal ima gagal paham atau pahamnya yang gagal kalau gagal paham jahil Hah? kalau pahamnya yang gagal munharif orang yang menyimpang itu namanya nggak paham anak fitnah. Kalau dikatakan majelis fitnah, kalau yang disampaikan itu perkara dosa, perkara kemunafikan, perkara kesesatan, penyesatan umat, kekufuran, kesirikan, itu namanya fitnah. Tapi kalau membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu bukan namanya majelis fitnah, tapi majelis ilmu yang membongkar fitnah kalian. Barakallahu fikum. Mudah salah ya. Paham Evan? Baik. Kemudian makna-makna tadi fitnah dimanakan dengan e, kufur, syirik, kesesatan, kemunafikan, penyesatan umat, dosa dan segala macamnya. Ini semuanya disebut dengan fitnah. Sebab sebab poin-poin tadi merupakan ujian bagi umat manusia. Umat manusia terutama kaum muslimin diuji dengan kesyirikan dan kekufuran. Ditinggalkan atau tidak? Ditinggalkan selamat dari fitnah. Kalau dia terima jatuh dalam fitnah. Diuji dengan dolalat, unhirafat. Diuji dengan berbagai macam kesesatan, penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan yang ada. Syubuhat. Itu ujian sebagai balak juga. Ketika Anda menepisnya, menjauh daripadanya, tidak menerimanya, dikatakan dia selamat dari fitnah. Tapi ketika dia termakan oleh syubhat tadi, termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, dikatakan dia terfitnah. Masuk dalam jurang fitnah. Juga yang namanya kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, perkara dosa dan kemaksiatan, ujian. Dikatakan fitnah sebagai ujian bagi umat manusia, eh, bagi kaum muslimin secara khusus. Apakah mereka mengerjakannya, menerjangnya? Berarti jatuh dalam fitnah. Ataukah mereka berhasil melewatinya, meninggalkannya, menjauhkan daripadanya? Maka dikatakan selamat dari fitnah tadi. Sehingga semuanya kembali kepada satu makna dari fitnah, mana asal dari, dari namanya fitnah yaitu al-ibtila wal imtihan wal ikhtibar. Asal makna fitnah salah bahasa ialah ujian, cobaan dan ujian. Barakallahu fikum. Terkadang langsung dimanakan sebagai ujiannya, terkadang langsung e, eh, terkadang dibawakan makna-makna yang lain tapi makna-makna yang lainnya itu adalah sebagai e, ujian sebagai cobaan bagi umat manusia dikarenakan poin-poin tadi ada dalam kehidupan dia berkelebat di sekitarnya dia selamat atau tidak kalau selamat maka dikatakan selamat dari ujian tersebut dari fitnah tersebut kalau dia e, terjerumus maka dikatakan dia terjatuh dalam fitnah tadi Allahul musta'an dari sini karena dinasakumullah. Al-Jurjani Al-Jurjani dalam bukunya Ta'rifat beliau mendefinisikan fitnah dengan ucapan beliau ini definisi secara secara istilah Al-fitnatu fitnah ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Al fitnatu ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Fitnah itu ialah sesuatu yang dengannya akan semakin jelas kondisi seorang insan. Baik fitnah dalam bentuk kebaikan atau fitnah dalam bentuk kejelekan. Ini dari beliau. Maka fitnah itu akan membongkar jati diri seorang insan. Diuji dengan kebaikan. Syukur atau kufur. Kelihatan dengan ujian tadi. Ketika dia berhasil maka dikatakan kondisi dia sekarang jelas syakir, orang yang bersyukur kepada Allah. Dia gagal, dikatakan kondisi dia semakin jelas, dia sekarang kufur nikmat. kata. Diuji dengan kejadian kejelekan dengan syar, dikatakan sabir anjazir jazir. Orangnya sabar ataukah keluh kesah. Ketika dikatakan e, sabar, maka dikatakan dia telah jelas keadaannya, dia sabar menghadapi semua fitnah. Atau jelas keadaan dia, dia keluh kesah, selalu berkeluh kesah ketika ada fitnah yang menimpa dia. Barakallahu Ini yang namanya definisi fitnah secara istilah. Al fitnatu ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Ini sangat umum, meliputi semua jenis fitnah. Dan yang namanya fitnah akan membongkar jati diri seseorang. Orangnya baik atau ke orang jelek terbongkar dengan yang namanya ujian-ujian fitnah tadi. Bisa pula fitnah itu dimaknakan dengan bahasa yang lebih luas lagi. Fitnah didefinisikan dengan bahasa yang lebih luas lagi. al fitnah itu ialah ma yubtala wa yumtahanu bihil muslim min khairin aw syarrin fi dinihi aw dunya segala sesuatu yang mana seorang muslim itu diuji, dicoba dengannya Baik ujian kebaikan atau ujian kejelekan. Baik ujian pada agamanya atau ujian pada dunianya. Inilah yang namanya fitnah barakallahu fikum. Secara lafaz Al-Quran dan secara istilahi yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Maka pasti ada pada kehidupan kita masing-masing kita tidak akan bisa mengelak daripadanya. Dan ragam fitnah itu sangat banyak. Ada yang bentuk kebaikan, ada yang dalam bentuk kejelekan. Bisa dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, kesesatan, bid'ah-bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain-lainnya. Bisa pula dalam bentuk orang. Diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan uh, orang lain, diuji dengan musuhnya, dengan kawannya, dengan semua pihak, dengan apa dan siapa. Al-Muhim, ujian yang menguji agamanya atau ujian yang menguji agamanya. Yang dengan fitnah itu, seseorang akan semakin jelas keadaannya. Ini orang yang sukses, selamat dari fitnah. Dikatakan orang yang syakir, sabir, rasik, sab, sabit. atau tidak? ha? atau orang yang gagal maka dikatakan orang yang yang yang kufur nikmat maka dikatakan munharif menyimpang dikatakan fasik tergantung kitanya masing-masing dan keadaannya masing-masing barakallahu fikum Nama ini dipahami insyaallah taala kemudian para ulama kita mengklasifikasi fitnah ini dari beberapa tinjauan dan sudut pengertian. Ini perlu saya bawakan terlebih dahulu supaya tergambar luas namanya fitnah tadi. Baru dijelaskan fitnah itu kalau muncul semakin lama semakin berkobar. Nah kalau kobar-kobar sudah berkobar-kobar, nah, akan jelaskan insya Allah taala bagaimana cara untuk selamat daripadanya. Kan gitu ya. Jadi tartik pembahasannya. Hah? Lanjut? Podium. kok diam? Lanjut, ya? lanjut. Sekarang yang kita bahas tentang masalah ahkamul aksamul fitan bi'tibarat. Macam-macam fitnah ditinjau dari sudut pandang masing-masing. Yang pertama, ditinjau dari sisi jenisnya. Al-fitan bi'tibari naw'iha. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah fitnah syubhat. Yang kedua ialah fitnah syahwat. Ini yang sering Disampaikan dan sering dengar. Fitnah syubhat dan syahwat. Kalau syubhat berkaitan dengan segala sesuatu penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Kerancuan-kerancuan dalam beragama. Semua bentuk kekufuran, syubhat. Semua bentuk kesyirikan, syubhat. Semua bentuk kemunafikan, syubhat. Semua bentuk kebid'ahan-kebid'ahan syubhat. Semua bentuk eh, penyimpangan-penyimpangan uh, dalam berpemahaman, dalam berfikir syubhat. Taib, semua bentuk kesesatan dan penyimpangan, baik itu pemahaman orang atau kelompok, dimasukkan dalam perkara syubhat. Adapun yang kedua namanya syahwat. Kalau perkara syahwat berkaitan dengan perkara kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang terkait dengan dunia. Barakallahu fikum. Semua bentuk kemaksiatan syahwat. Dosa-dosa yang terkait dengan masalah uh, wanita syahwat. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan duniawiyah, syahwat. Cinta dunia, syahwat. Cinta kedudukan dan e, riasah, jabatan, syubhat. Senang kemasyhuran, ketenaran, syahwat. Senang perempuan dan anak-anak, syahwat. Senang dengan harta benda, syahwat. Ini semua disebut dengan fitnah syahwat. Sebab berkaitan dengan selera hawa nafsunya Bani Adam. Maka ada syubhat, ada syahwat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, situs yang kedua, beliau memberikan sebuah pasal, faslun wal fitnatu naw'ani pasal fitnah itu ada dua macam. Fitnah itu syubuhat. Ini yang pertama. Wahia a'zamul fitnatain. Yang pertama disebut dengan fitnah syubuhat. Ini adalah dua fitnah yang paling agung. Yang paling agung, yang paling dahsyat dari dua jenis fitnah syubuhat. Dan yang kedua, wa fitnatu syahwat. Fitnah syahwat. qad yajtami'an lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang dua fitnah ini terkumpul pada seorang hamba. Hamba ini terkena syubhat dan syahwat. Terkadang seorang hamba terkena salah satunya. Dia terkena fitnah syubhat saja. Yang ini terkena fitnah syahwat saja. Kadang dua-duanya, kadang salah satunya. Qala fa fitnatu syubuhati min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Kalau fitnah syubuhat itu dikarenakan ilmunya yang lemah, basirahnya yang lemah dan ilmunya yang sedikit. Karena dia jahil kena syubhat. ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى terlebih lagi ketika digandingkan atau bergandingan dengan niatan-niatan yang jelek dan tercapainya hawa nafsu hawa nafsu fahunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra maka disitulah akan terjadi fitnah yang paling besar dan musibah yang paling agung sudah kena syubhat disertai dengan hawa nafsu, disertai dengan niatan-niatan yang jelek. Khalas, ini musibah yang paling besar. Ala kulli hal ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Yang kedua, al fitnatu bi'tibari hajmiha. Fitnah, ragam fitnah ditinjau dari sisi ukurannya. Macam fitnah ditinjau dari sisi ukurannya. Dibagi dua oleh para ulama. Ada yang namanya fitnatun sugra Khasah. Fitnah yang kecil, yang khusus. Ada pula yang namanya fitnatun kubro amah. Ada fitnah besar yang merata, yang umum. Kalau fitnah khusus, itu fitnah yang khusus menimpa seorang insan. Fitnahnya hanya menimpa dia. Dia terfitnah oleh istrinya, terfitnah oleh anaknya, terfitnah oleh hartanya, terfitnah oleh tetangganya, dan yang lain-lainnya. Ini fitnah kecil khusus untuk dia saja. Kalau fitnah kubro itu fitnah yang melanda hampir semua kaum muslimin. Fitnah yang melanda, yang merata kepada semua kaum muslimin. Melibatkan banyak pihak. Yang terkena imbasnya banyak pihak. Yang menjadi korban banyak pihak. Ini namanya fitnah kubro. Yang besar, yang paling berbahaya yang digambarkan dalam riwayat tamu juga mujil bahr fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra yang begitu mengerikan ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba dalam Bukhari Muslim Suatu kali beliau datang ke beberapa orang yang sedang bermajelis. Sahabat Umar bertanya kepada mereka, "Ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Kata Umar, "Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasul tentang masalah fitnah sallallahu alaihi wasallam?" Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, "Ana ahfad." Saya menghafal. Kata Umar, "Had, had." innaka la Mari, bawa sini. hat, berikan kepadaku uh, eh, sabda tadi itu. Lancang kamu ini. Innaka la berani kamu ini. Kata Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Ini yang kecil fitnah seseorang. Ini fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tangga dia. Ini semua bisa dihapuskan, dihapuskan dengan sholat, dengan sodakah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar. Ini tun surah khasa, Fitnah yang kecil khusus menimpa seseorang. Dia difitnah terfitnah dengan keluarganya, anaknya, hartanya, tetangganya, dan segala macamnya. Caranya dengan memperbanyak sholat, sodakah, amar nahi mukar dan segala macamnya. Akan hilang fitnah tersebut. Katanya Umar, laisat hadhihi. Laisat hadhihi. Bukan itu yang saya maksud. Walakin allati tamu juga mau bahr. Tetapi yang saya maksud fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Ini fitnah yang kubra amah yang dimaukan sama sahabat Umar fitnah yang begitu besar yang merata menimpa semua pihak. Qala berkata Hudzaifah ya Amirul Mukminin la ba'sa 'alaika minha inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa wahai Amir Muminin, tidak ada masalah bagi kamu dari dari film tersebut. Labas alaika minha, tidak ada masalah bagi engkau tentang fitnah tadi. Tidak ada masalah, engkau nggak bakal nggak bakal uh, menjumpai fitnah tersebut. Sebab antara engkau dan fitnah tadi ada pintu yang tertutup. baban mughlaqa. Ini dalam Bukhari Muslim. Diteruskan uh, Tawamul Hadis. Satu Umar bertanya, ayuftahul bab am yuksar pintu tadi itu terbuka ataukah pecah qala bal yuksar kata Hudzaifah tidak takkan dia akan terpecah kata Umar kalau demikian maka layak tidak akan pernah tertutup lagi kita tersebut apa pintu tersebut beliau pergi setelah itu Ketika beliau pergi, para hadirin yang di situ Tanya kepada Hudzaifah. Apakah Umar tahu siapa yang dimaukan dengan pintu tersebut? Kata Hudzaifah, "Iya, tahu." Sebagaimana beliau tahu setelah hari ini adalah esok. Sangat tahu. Ya mereka nya nggak tahu. Artinya, akhirnya mereka nyuruh salah seorang tabiin tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Manil bab?" Wahai Hudzaifah, siapa pintunya itu? Kata Hudzaifah, al-bab Umar. Pintunya adalah sahabat Umar itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini menggambarkan apa ya, Fan? Adanya fitnah yang begitu dahsyat, bergelombang, kayak gelombang samudra, besar, merata. Dikatakan sebagai fitnatun kubra amma. Maka ada yang sugra, ada yang kubra. Ditinjau dari sisi ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi semua itu adalah fitnah. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala bersawab. Di sekarang seluruh ikhwan. Diteruskan nanti insyaAllah jam setengah sebelas. Meneruskan lagi terkait dengan asamul fitan insyaAllah Ta'ala. Berhenti apa? Lanjut. Loh. Ya apa? lagi? Terus apa? Berhenti dulu. Saya nggak nanya panitia lah. <laughs> ya apa? Terus apa lanjut? Hah? Terus. Lanjut. Nah lanjut. Ya apa? lagi? Perjanjiannya seperti itu. Jadi sesuai dengan perjanjian saja sudah. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Nanti jam setengah sebelas kurang atau lebih sedikit diteruskan kembali sampai duhur insyaallah taala. Tenang ya, Pak. Ada terus uh, pembahasannya sampai pada inti tema kita nanti. Kala api fitnah berkobar. Insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.